Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far al tahawi rahimahullah dan disyarah oleh Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Dan kita sampai pada ucapan musannif rahimahullah wa innal qur'ana kalamullah bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ucapan Allah Subhanahu wa taala minhu bada yang dimulai dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada nabinya melalui Jibril alaihi salam. Tidak ada yang menentangnya dari kalangan ahli sunnah kecuali mereka-mereka yang memang menyimpang dari jalan sunnah kelompok-kelompok sesat dalam berbagai macam bentuk dan alirannya yang sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu mereka merasa berat untuk menyatakan bahwa Quran ucapan Allah SWT. Mereka merasa tidak terima kalau dikatakan Allah berbicara. Apa syubhat mereka? Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa ghayatu syubhatihim, puncak syubhat mereka, anahum yaquluna yalzam minhu tashbih wa tajsim. Puncak dari syubhat mereka adalah kalau kita katakan berbicara, maka yalzam minhu tashbih wa tajsim. Maka konsekuensinya berarti Allah itu sama dengan makhluk berbicara. Wa tajsim berarti Allah memiliki jisim, anggota badan. Karena mereka berpikir kalau berbicara berarti ada mulutnya, kalau mulut berarti ada lidahnya dan seterusnya. Fayuqalu Maka perlu dijawab syubhat mereka ini Dikatakan kepada mereka, "Idza qulna innahu ta'ala yatakallam kama yaliqu bi jalalihi intafat syubhatuhum." Tinggal kita katakan kepada mereka, jika kita mengatakan Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, tidak sama dengan makhluknya, selesai. Intafat syubhatuhum. Berakhir syubhat mereka. Iya kan? Kalau untuk masalah dikhawatirkan sama dengan makhluk, dikhawatirkan menyerupakan Allah dengan makhluk, tinggal kita jawab bahwa berbicaranya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan <laughs> sifat yang maha mulia, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ala tara annahu ta'ala qal <laughs> Tidakkah kau lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Perhatikan. Allah menyatakan hari ini, ini nanti yaumul qiyamah, Allah katakan hari ini nakhtim ala afwahihim. Hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Wa yatakallam dan berbicara wa tukallimuna dan akan mengajak bicara kami kata Allah aidihim tangan-tangan mereka wa tashhad arjuluhum dan mempersaksikan kepada kami kaki-kaki mereka baik bisa dibayangkan kira-kira tangan kita berbicara kayak apa kaki kita berbicara seperti apa Allah katakan al yauma nakhtim ala afwahihim Hari ini aku tutup mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan mereka dan kaki mereka, anggota badan mereka. Jangankan berpikir tentang Allah, berpikir tentang tangan kita yang nanti yang Kiamah akan berbicara, kita sudah bingung. Berpikir tentang kaki kita nanti yaumul qiyamah akan berbicara dan mempersaksikan apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Kita sudah tidak mungkin bisa membayangkan seperti apa berbicaranya tangan, seperti apa berbicaranya kaki. Fanahnu nu'min annaha tatakallam. Maka kita beriman bahwa tangan dan kaki itu benar-benar berbicara sesuai dengan berita dalam Al-Qur'an. Wala na'lam kaifa tatakallam dan kita tidak tahu bagaimana kaki dan tangan itu berbicara, tapi kita percaya. Wa kadza qauluhu ta'ala maka demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Wa qalu juludihim lima syahidtum alaina." Mereka kemudian berbicara kepada kulit-kulit mereka sendiri. "Lima syahidtum alaina?" Kenapa kalian wahai kulit-kulitku, kenapa mempersaksikan atas diriku? Ini mempersaksikan mempersaksikan kesalahan dirinya. Kalau mereka berbicara, antakan Allahul ladhi antaka kulla syai' kami dijadikan berbicara oleh Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang dikehendakinya bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala antaka kulla syai. Menjadikan segala sesuatu yang dikehendakinya bisa berbicara. Demikian disebutkan dalam surat Fussilat. Dan yang tadi disebutkan dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. <laughs> Khonifina'azakumullah di surat Yasin dan surat Fussilat disebutkan tangan, kaki, dan kulit semuanya berbicara dan mempersaksikan. Wa kadzalika tasbihul hasa. Demikian pula bertasbihnya al-hasa. Al-hasa adalah kerikil-kerikil. <laughs> Wataam Dan juga makanan. Yang akan dimakan oleh Rasulullah SAW. Juga terdengar tasbih. Wasalamul hajar. Dan memberi salamnya batu-batu ketika Rasulullah SAW melewatinya. Maka batu-batu tadi memberikan salam. Itu semuanya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ikhwanibidina Di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari قد فقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل حديث dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud kata Ibnu Mas'ud sungguh kami melihat air memancar dari jari jemari Rasulullah SAW dan sungguh kami mendengar di masa itu Ketika Rasulullah SAW makan, aku mendengar, bahkan kami semua mendengar tasbihat ta'am. Bertasbihnya makanan ketika dimakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samirah. "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Inni a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya." Aku tahu ada batu di Mekkah yang berbicara memberikan salam kepadaku qabla an sebelum aku diutus sebelum jadi nabi beliau mendengar ada batu memberi salam kepadanya inni la a'rifuhul an sekarang aku tidak tahu yang mana batu itu tadi yang memberi salam waktu itu Hadza hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin yang saya hormati. Hadis-hadis seperti ini menyebutkan batu berbicara, memberi salam, makanan berbicara, memberi salam. Kira-kira seperti apa? Apakah makanannya itu ada mulutnya, ada lidahnya, atau batunya itu ada wajahnya, ada mulutnya, ada matanya? Bagaimana? Ikhwan muslimin saya hormati. Jangan kalian berpikir tentang Allah, nggak akan sanggup, nggak akan bisa. Berpikir bagaimana batu berbicara kalian nggak akan mampu. Berpikir bagaimana nasi dan makanan atau gandum yang dimakan Rasulullah SAW. Berbicara kita juga tidak bisa membayangkan seperti apa. Apalagi Allah yang berbicara tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Wa ila Ashar Syekh. Dikatakan di dalam ucapan Ibn Abdul Aziz, kullu dhalika bila famin yakhruj minhu as-saut as-sa'idu min ar-ra'yah al-mu'tamidu ala maqati' al-huruf. Ucapan-ucapan tadi ucapan tangan nanti di hari kiamat, ucapan kaki nanti di hari kiamat, ucapan kulit di hari kiamat, atau ucapan makanan yang dimakan Rasulullah SAW, atau batu yang memberi salam. Semua itu keluar suara. Tetapi bukan keluarnya dari lidah atau dari mulut. Kullu bila fam. Semua itu tidak pakai mulut. Tidak pakai lidah. Asa'in <laughs> min Yang kemudian bergerak dari langit-langit mulut ke bawahnya Ala maqatil huruf tidak. Wa ila hadha asyara Syekh rahimahullah qawlihi minhu bada bila kaifiyati qawlan. Oleh karena itu Ibn Abdul Aziz di dalam matanya menyatakan dengan kalimat minhu bada bila kaifiyah dari Allah bermula dan tidak diterangkan kaifiyah Ya, ini tidak diterangkan kayak apa dan seperti apanya. Kau muslimin yang saya hormati. Maksud dari beliau, dari Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, menyatakan dengan kalimat bila kaif atau bila kaifiyah, kaulan, ay zahara minhu, wala nadri kaifiyah tutakallumihi bih. Yani kita meyakini bahwa ucapan tadi berasal dari Allah tetapi kita tidak tidak tahu, kita tidak mengerti kaifa takallumihi bihi. Kita tidak tahu bagaimana cara berbicaranya Allah dengan ucapan tadi. Bahwa yang diajak bicaranya mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala selesai. Wa akkada hadzal ma'na biqaulihi qaulan. Dan ditekankan lagi oleh musannif rahimahullah, ditekankan lagi oleh penulis rahimahullah dengan kalimat qaulan, ucapan. Eh, keluar ucapan, tetapi tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Eh, Ata bil masdaril mu'arrif atau mu'arraf lil haqiqah. Didatangkan masdar qaul eh, tetapi diberi keterangan. Ini menunjukkan hakikat ucapan benar-benar ucapan. كما أكد ta'ala taklim bil masdar al للحقيقة lil haqiqah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan masdar sebagai penekanan yang menetapkan bahwa itu hakiki, bahwa itu benar-benar ucapan. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa. Allah mengajak bicara Musa. Sedangkan takliman sebagai maf'ul mutlak, yakni Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengan pembicaraan. Mungkin ada yang berkata, kalau berbicara, ya tentunya dengan pembicaraan. Maka apa gunanya tak, kalimat takliman? Berbicara, pembicaraan. Sebagai takkid, bahwa ini adalah hakikian, bahwa ini benar-benar ucapan, bukan makna kias, bukan makna-makna lain, tapi maknanya benar-benar pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. An-nafi lil majaz. Kalau sudah disebut seperti itu dengan maf'ul mutlak disebutkan masdarnya, maka ini menunjukkan sesuatu yang tegas bahwa itu ucapan-ucapan yang bermakna makna hakiki. Anna fili makna majaz yang menyalahkan pemahaman yang majaz. Artinya bukan majazi, bukan makna kias. Kias bahasa Indonesia ya. Bukan makna kias. Kalau dikatakan ada singa datang ke podium berbicara dengan lantang. Singa berbicara dengan lantang. Maksudnya, pasti orang-orang itu akan mengatakan maksudnya mesti bukan singa beneran. Maknanya bukan makna hakiki, tapi makna kias. Yaitu maksudnya manusia yang pemberani. Baik. Tapi kalau orang itu mengatakan singa datang, singa diulangi lagi, benar-benar singa. Maka orang itu akan menyatakan benar-benar singa ini. <laughs> Tidak mungkin manusia. <laughs> <laughs> Kalau dikatakan kereta api menjerit-jerit, tentunya kita akan mengatakan, oh maknanya bukan mana hakiki. Iya kan? Maknanya bukan hakiki. Bersuara. Yang suaranya seperti menjerit-jerit. Begitu. Tetapi kalau kita berbicara sesuatu yang memang dia memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menjerit. Ya. Anak kecil menjerit atau seorang wanita menjerit ketakutan. Maka kita akan katakan bahwa itu mana hakiki. Tayyib, apakah Allah berkuasa? Allah maha kuasa untuk berbuat apapun. Kenapa? Kita katakan, oh maknanya makna kias, bukan makna sebenarnya. Tidak. Makna hakiki, berbicara. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana Allah berbicara. Maka kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima," ini musbit lil haqiqah, an lil majaz menetapkan makna yang hakiki dan menyalahkan dan mengatakan bukan bermakna majaz, benar-benar takliman, bukan makna majazi, bukan makna qiyas, tapi makna yang sebenarnya. Fama idza al haqqi illa dhalal. Fama al haqqi illa dalal. Kalau demikian, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Khana Khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Walaqad qala ba'duhum li Abi Amr ibn al-Ala telah berbicara, berbicara sebagian mereka kepada Amr, Abu Amr Ibn Al-Ala. Ahadul Qurra Asma salah satu dari pembaca-pembaca qiraah yang tujuh. Uridu an taqra Allah Musa binasbi ismillah. Liyakunu Musa huwal mutakallim lallah. Dikatakan kepadanya, aku ingin membaca ayat tadi wa Allah Musa taklima dengan nasbi ismullah dengan dinasabkan lafzul jalalah Allah. Berarti bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha. Liyakuna Musa huwal mutakallim, la Allah. Agar yang berbicara itu Musa bukan Allah. Dalam nahu kalau dikatakan wa kallamallaha Musa taklima maka yang kedudukannya mansub sebagai maf'ul. Maka maknanya mengajak bicara Allah Musa. Berarti yang berbicara Musa. Aku ingin membaca dengan nasab pada lafzul jalalah, dengan dinasabkan lafzul jalalahnya. Agar Musa lah yang berbicara bukan Allah Swt. Kata seseorang kepada Abu Amr Ibn Al-Ala. Maka dijawab oleh Abu Amr, hab inni qara'tu hadhil ayat kada. Fakaifa tatna biqaulihi ta'ala? tayyib Hab anggap saja benar ucapanmu. Bahwasanya saat itu di ayat itu wa kallamallaha Musa taklima. Kita anggap benar. Kamu baca seperti itu, tayyib Kalau begitu sekarang bagaimana dengan ayat ini? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh Ketika datang Musa limiqatina, ketika Musa datang memenuhi perjanjian atau memenuhi apa yang sudah dijanjikan kepada kami, wakallamahu rabbuh dan Rabbnya mengajak bicara dia. Silahkan. Kalau kamu bisa, anggap saja bisa membaca tadi wa Musa taklima. Bagaimana dengan ayat ini? Wakalamahu rabbuh. Silahkan para ahli nahu Silakan para ahli-ahli i'rab. Coba bagaimana kalian mengi'rabkan supaya Musa yang berbicara. Allah yang diajak bicara. Bagaimana? Wa kallamahu rabbu. Apa yang mau dirubah? Wa kallamahu rabbu. Wa kallamahu rabbah. Begitu. Rabbnya dimansubkan. Rusak bahasa Arab. Wa, wa rabbah. Begitu. Al-mansub sudah ada. Yaitu pada domir. Wa kallamahu. Itu al-mansub. Domir yang ada padanya. Wa kallamahu mengajak bicara dia. Sudah ada. Sisanya yang belum ada, siapa yang ngajak bicara? Iya kan? Wa kallamahu mengajak bicara dia. Maka kalau kamu nasabkan rabbahu, kacau. Akan jadi rusak bahasa Arab sudah ada mansub di sini, ada mansub lagi di setelahnya. Enggak benar. Akan ditertawakan oleh seluruh orang-orang Arab. Berarti sisanya tinggal marfu'. Wa kallamahu mengajak bicara dia. Siapa? Tinggal marfu'nya yang ditunggu. Jelas Rabbuh selesai. Di sini tidak bisa ditakwilkan kemanapun dan tidak bisa diutak-atik lagi. Demikian kata Abu Ala, kata Abu Amr ibn Al Ala, bahwasanya hab anni qara'tu hadhil ayah. Taib, anggap saja aku membacanya para korek-korek yang terkenal ini, aku membaca seperti itu. Taib. Bagaimana dengan ayat ini? Wa kallamahu rabbuh. Mau dibaca seperti apa? <clears throat> al mu'tazili. Maka buhita al-mu'tazili. Maka dia terbungkam seribu bahasa tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah, tidak bisa berkata apapun. Ini mana buhita. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan fabuhita alladhi kafar. Ketika datang kepada Ibrahim, menyatakan dengan kalimat, aku menghidupkan, aku matikan. Sini, dua orang. Ini saya hidupkan, bebas kamu. Ini saya matikan, dibunuh dia. Berarti saya Tuhan. Aku menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu Allah ya'ati bisyamsi minal masyrik. Fa'ati biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Allah mendatangkan dan menerbitkan matahari dari tempat terbitnya dari masyrik, dari timur. Silakan kamu menerbitkannya dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah. Enggak bisa menjawab lagi orang kafir tadi. Maka dikatakan di sini juga Mu'tazilah dengan jawaban Abu Amr bin Ala fabuhital mu'tazili maka buhita maka terbungkamlah dia tidak bisa menjawab wa kam fil kitab wa sunnah min dalilin dan betapa banyak dalam Quran dan Sunnah dari dalil-dalil ala taklimillahi ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara. Berbicara kepada penduduk surga ataupun berbicara kepada yang lainnya. Sangat banyak dalil-dalilnya. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam merupakan kaulan, ucapan dari Rabbir Rahim. Dari Allah yang maha rahim, yang maha penyayang. Mau dikatakan apa? Disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Kaulan, ucapan dari Allah Rabbul Alamin. Fa'an Jabir, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Baina ahlal jannah fi na'imihim. Ida سطع لهم Ketika penduduk surga bernikmat-nikmat di dalam jannah, tiba-tiba ini bernikmat-nikmat di dalam kenikmatannya, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang benderang. farafa absaruhum, farafa' farafa'u absaruhum, maka mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka melihat cahaya tadi. idzar Rabbu Jalla Jalaluhu qad asrafa alaihim min fawqihim Ternyata Allah dalam keadaan sudah ada di atas mereka. Jalla jalaluh. Qad asyrafa alaihi min fauqihim. Faqala. Kemudian Allah berfirman. Assalamu alaikum ya ahlal jannah. Semoga kesejahteraan dan keselamatan atas kalian wahai penduduk surga. Inilah qaulullah ta'ala. Ini makna ucapan Allah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalam yang diucapkan dari Allah Rabbur Rahim. Fala yatafituna ila syai'in mimma hum fihi minan na'im. Maka ketika mereka melihat Allah dan mendengarkan ucapan Allah, maka mereka tidak lagi menengok apa yang mereka miliki dari kenikmatan-kenikmatan. Yani lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga karena merasa nikmat melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Madamu yang turuna ilaih sejak dia melihatnya dalam keadaan dia atau mereka penduduk surga tadi merasa lezat dengan memandang Allah Subhanahu wa taala hatta yahtajiba anhum wa tabqa barakatu nurihi hingga Allah kemudian terhijabi kembali dan kemudian tersisa barokahnya barokah dari cahayanya hadis yang disebutkan ini dhaif ya. bahkan dikatakan dhaif jiddan tetapi hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Tetapi bukan berbicara tentang salamun qawlan min rahim. Tetapi tentang Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan ziyadah. Dan itu diriwayatkan dalam Bukhari diantaranya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada penduduk surga. Apakah kalian telah mendapatkan semua yang aku janjikan? Mereka semua menyatakan sudah ya Rabb. Sampai kemudian Allah menyatakan kepada mereka. Maukah aku tambah maka mereka merasa terkejut. Tambahan, kami mendapatkan semua yang kami inginkan di surga ini. Dan kami mendapatkan demikian-demikian sampai kemudian Allah menyingkapkan wajahnya dan mereka memandang wajah Allah dengan nikmat dan mereka lupa dengan kenikmatan di surga. La yaltafituna ila na'imi fil jannah. Tidak lagi menengok kepada kelezatan-kelezatan di surga itu. Sampai ketika Allah menghijabi kembali. Baru mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah nanti. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya Wihadal hadis isbatu sifatil kalam. Bahwa dalam hadis-hadis yang seperti ini menunjukkan penetapan sifat kalam bagi Allah taala, Bahwa Allah benar-benar berbicara. Wa isbatur ru'yah dan penetapan sifat ru'yah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatul ulu dan penetapan sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita katakan tadi bahwa hadis ini dhaif sehingga tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi hujjah. Sehingga yang menjadi hujjah adalah hadis yang di dalam riwayat Bukhari dan lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka. Dan fawaidnya sama. Kalau dikatakan di dalam hadis tersebut ada penetapan sifat kalam, na'am. Di dalam pembicaraan Allah yang menawarkan tambahan juga menunjukkan Allah berbicara. Wa isbatir ru'yah menunjukkan bahwa mereka memandang wajah Allah. Dan yang ketiga juga menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas mereka. Karena mereka memandangnya ke atas. Dan disebutkan bahkan di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dengan lafaz Antum tandurun, kalian melihat wajah Allah kama tandurun al-qamar lailatal badr, seperti kalian memandang bulan purnama di malam purnama. Dan ini bukan menyamakan Allah dengan bulan. Kata para ulama, menyamakan cara memandangnya mudah. Yang disamakan adalah cara memandang. Bagaimana kalian melihat bulan? Menengadah ke atas, terlihat bulan. Dan tidak perlu kalian berjalan menuju tempat tertentu untuk melihat nggak perlu. Dari tempat-tempat kalian, dari rumah-rumah kalian, kalian bisa memandang bulan purnama itu. Maka kata para ulama, nanti memandang wajah Allah sama seperti itu. Dari istana-istana kalian, dari kenikmatan-kenikmatan kalian, dari semua yang kalian ada di sana, di taman-taman surga, dari manapun kalian berada di surga itu, bisa memandang wajah Allah dengan mudah. Tinggal melihat saja ke atas. Kalau berarti Allah Subhanahu wa taala tinggi, maha tinggi di atas mereka. Berarti apa penetapan-penetapan yang kita dapat dalam hadis tadi? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Yaitu Allah maha tinggi di atas kita semuanya. Allah berbicara dan Allah nanti akan bisa dilihat yaumal qiyamah. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yasihhu ma hadha an yakuna kalamur rabbi kullahu ma'nan wahidan. Maka bagaimana mungkin ucapan Allah itu hanya memiliki satu makna saja? Ini mustahil. Ucapan bodoh, ucapan sesat, ucapan yang sungguh dilatar belakangi kebodohan. Padahal Allah berbicara kadang dengan memberikan salam, Sebagaimana salamun qaulan min rahim. Kadang dengan menawarkan, apakah mau aku tambah? Kadang Allah mempersaksikan, Ya Isa, anta qulta linnas. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia begini dan begitu? Mempersaksikan. Berarti makna yang sekian banyak Allah ucapkan sekehendaknya. Apapun yang Allah akan katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila" أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم mereka-mereka yang menjual janji-janjinya kepada Allah dengan harga yang murah dengan dunia sama Samanan qalila. Mereka jual semua perjanjian mereka kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka kepada Allah. Mereka ganti, mereka tukar dengan harga yang murah. Semahal-mahalnya harta dunia itu sangat murah. Sama dan qalila. Maka kata Allah, ulaika la khalaqalahum. Mereka enggak akan mendapatkan bagian bagi mereka nanti di akhirat wala yukallimuhumullah dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka wala yanduru ilaihim dan tidak mau melihat mereka tidak mau melihat mereka dan tidak mau mengajak bicara mereka ini sesungguhnya mafhum kalau ini sebagai penghinaan terhadap mereka orang-orang kafir tadi fa'ahanahum bitarki taklimihim Allah hinakan mereka Allah rendahkan mereka dengan tidak diajak bicara Berarti yang dimuliakan akan diajak bicara. Ini makfum yang sangat jelas dalam ayat tadi. Berarti orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang berada di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanifiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau mereka berkata Allah tidak berbicara pada siapapun, berarti tidak mengajak bicara orang-orang kafir yang diceritakan dalam ayat ini La yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim dan juga tidak mengajak bicara orang mukmin. Kalau begitu sama orang kafir dengan orang mukmin. Kalau sama, lantas apa makna ayat ini bahwa Allah nggak akan ajak bicara mereka? Kalau ternyata orang mukmin pun tidak diajak bicara. Maka pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang bodoh. Pemahaman yang akan bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis. Wal muradu annahu la yukallimuhum taklima takrim. Bahwa yang dimaksud bahwa mereka tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Wahuwa sahih. Dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Kalau pembicaraan yang menghinakan ada. Kalau pembicaraan yang menghinakan ada dan Allah ajak bicara mereka, untuk menghinakan mereka. Apa di antaranya Allah katakan dalam Al-Qur'an? <laughs> ma Rasakan apa yang kalian kerjakan. Kepada siapa diucapkan? Kepada penduduk neraka yang disiksa. Duku ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan di dunia. Ini hasilnya. <laughs> Diajak bicara tetapi bukan taklima takrim, bukan ucapan untuk memuliakan, tetapi ucapan untuk menghinakan. Tetapi yang diajak bicara oleh Allah dengan taklima takrim, dengan bicaraan yang memuliakan, sebagaimana kalimat salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapkan salam, ucapan salam dari Allah qaulan dalam bentuk ucapan min rabbir rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan diberikan kepada penduduk neraka nggak akan diberikan pada orang-orang kafir, akan diberikan pada orang-orang mukmin dalam jannah. إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار احسأوا فيها ولا تكلمون karena di dalam ayat lain Allah berfirman kepada penduduk neraka Allah katakan ikhsa'u fiha wala tukallimun Yani silahkan engkau rasakan kesengsaraan di situ dalam neraka. Wala tukallimun dan kalian tidak akan bisa mengajak bicara. Walau kana la yukallim ibadahul mu'minin lakanu fi dzalika hum a'da'uhu sawa. Kalau Allah tidak berbicara pada penduduk surga dan juga tidak berbicara pada penduduk neraka, alias Allah tidak berbicara pada siapapun, Berarti orang-orang yang merupakan orang mukmin dan orang-orang kafir sama. Berarti disamakan antara orang-orang yang merupakan ahli jannah wa ahli nar. Maka ini sungguh kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun kata Allah Apakah kami akan menjadikan sama al-muslimin dengan mujrimin? Kata Allah. Bagaimana kalian menghukumi? Bagaimana kalian menghukumi? Apakah kami akan samakan? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin? Tidak mungkin disamakan. Kalau kalian berpendapat, wahai para mu'tazilah, wahai para penolak-penolak sifat, menyatakan bahwa Allah tidak berbicara, dan Allah tidak mengajak bicara siapapun, Allah tidak mengajak bicara penduduk surga, dan tidak mengajak bicara penduduk neraka, berarti kalian menyamakan penduduk neraka dan penduduk surga, dan ini berarti kamu menyamakan orang-orang mujrimin dengan muslimin, dan Allah bantah. Allah bantah dengan kalimat, apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi kata Allah? Maka dikatakan di sini walam yakun fi takhsisi a'daihi bi annahu la yukallimuhum faidah aslan kalau kamu katakan seperti itu, maka apa makna ayat tadi yang Allah katakan mereka-mereka yang menjual akidahnya, yang menjual agamanya, yang menjual perjanjiannya dengan Allah, dijual dengan harta dunia. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dan Allah nggak akan ajak bicara mereka. Dan Allah tidak akan mau melihat mereka. Perhatikan, <laughs> tidak mau mengajak bicara mereka. Kalau kamu pahami Allah tidak mungkin berbicara pada siapapun, maka apa makna ayat ini? Berarti bukan penghinaan. Iya, memang Allah tidak mengajak bicara siapapun. Berarti bukan penghinaan pada orang-orang kafir. Qala Wa qala al-Bukhari fi sahihi dan berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab kalau Rabbi tabaraka wa ta'ala ma ahli jannah. Bab tentang pembicaraan Allah kepada penduduk surga. Kemudian disebutkan beberapa hadis-hadis. Faafdal na'imi ahli jannah ru'yat wajhihi tabaraka wa ta'ala. Maka sebaik-baik kenikmatan bagi penduduk surga adalah memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu bab. Kalau disebutkan satu bab, berarti di bawahnya, di dalamnya bukan satu hadis. Satu bab, sekian hadis berbicara masalah ini. Dan kemudian disimpulkan bahwasanya berarti dengan hadis-hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengajak bicara penduduk surga dan kemudian penduduk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan itu kenikmatan yang terbesar bagi penduduk surga. Kenikmatan yang terbesar bagi penduduk surga adalah memandang wajah Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa karu dzalika inkarun li ruhil jannah, maka siapa yang mengingkarinya, maka dia mengingkari intinya kenikmatan di surga. Rohnya jannah, intinya surga. Wa a'la na'imiha wa afdhal alladhi ma tabat li ahliha illa bih Berarti mengingkari sesuatu kenikmatan yang paling afdalnya. A'la na'imiha. Mengingkari kenikmatan yang tertinggi dalam surga. Wa afdalih. Dan mengingkari yang paling afdalnya kenikmatan dalam surga. Alladhi la tabat. Yang jiwa ini nggak akan puas tanpa itu. Tidak akan puas tanpa bisa mendapatkan ru'yatullah, memandang wajah Allah, kesempatan memandang wajah Allah dan berbicara dengan Allah Taala. Penduduk surga tidak dikatakan sempurna kenikmatannya kalau tidak bisa memandang wajah Allah atau tidak bisa diajak bicara oleh Allah. Berarti kalau kalian mengingkari, mengingkari sesuatu yang paling tingginya dan sesuatu yang merupakan rohnya, yang penduduk surga gak akan puas tanpa itu. Di dunia mereka sangat rindu kepada Allah Taala, tapi di sana nggak bisa ketemu, nggak bisa lihat, dan nggak bisa berbicara. Khamisna <laughs> mustahil. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, beramalah dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan menyekutukannya dalam dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ditawarkan siapa yang ingin bertemu Allah, beramal dengan saleh. Maka ketika mereka beramal dengan saleh, muahid, ahli sunnah, beribadah dengan yang diajarkan oleh Rasulnya, kepada Allah tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Setelah itu mendapatkan jannah, tetapi tidak bertemu Allah. Mustahil. Gak mungkin. Dan itu berarti belum didapat harapan mereka. Yang paling tingginya, bertemu Allah SWT. mati. Kita lanjutkan insya Allah pada kajian mendatang. Baiklah ta'ala. Nasolah taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.